يهد الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وسلم ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام قلت الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة شهر الله عشر شهرا في كتاب الله Yauma khalaqas samawati wal arba mina arba'atun hurum zalikat dinul qayyim al ayat sadaqallahu nadim. Qala an-nabiy sallallahu liman tala umru wa hasuna au kama qala. Para bapak, para ibu, para sedherek khususipun para jamaah Ajang damel dengan sangat kula amati. Alhamdulillah pawai taruh yang kita laksanakan berjalan dengan aman, tertib, kondusif. Dan hasil, berhasil betul. Berhasil betul. Alhamdulillah. Ini pawai ini sudah berjalan 8 tahun. Tahun ini pesertanya kalau cawe ini kalau tulis kabeh sertanya ada 2800 peserta. Ah, ini Allah, tahun ngajeng 1439 Allah pesertanya bisa mencapai 5000 muga-muga mawon. ya, ya. Sekarang ini pesertanya 2800 peserta dibagi 45 kelompok grup. Oke, grup niki, grup niki Allah luar biasa. 45 grup. Dan kami sebagai panitia telah berhasil menyantuni anak yatim sebanyak 145 anak yatim. Kalau bingkisan, orang bingkisan nih. Dan di jalan-jalan itu oleh Subahan kabeh. Nah, yatim itu kata oleh. Jadi alhamdulillah yatim itu cocok oleh kanjeng Nabi. Ana waka filil yatim kahadan ke jannah. Aku ambil uang sing ngurus anak yatim saja insyaallah. Hada ini kok iki loro lho, empet Saking sana kanjeng Nabi datang orang-orang sih menyantuni anak yatim. Dan saya sebagai ya, panitia menyampaikan terima kasih pada Bapak AKBP Kapolres Pasuruan, AKBP Muhammad Aldian SIK MH atas sumbangannya menyantun anak yatim sekian juta alhamdulillah dan semua saya salurkan pada tempatnya seribu saya tidak ambil malam malah torok sih alhamdulillah 145 anak yatim Kemudian untuk kalau kartu tidak ya, gak lali kalau lalian iki. Pawe taruh yang kemarin lusa kita laksanakan. tuh, masya Allah Pak. Sepanjang jalan luas dilulukan oleh masyarakat manggil. tuh. tapi foto-foto, awi-awi, masya Allah. melalui orang itu janda-janda. Waduh, tanda panur, waduh. Waduh, yang jauh ya, rek. Bayangnya kencung jauh ada ganteng, ini- ini, Wah, ya korek. Awas kati karabi, yang ini dulu karena aja iya, aja, iya, iya, karena bodoh lagi mana ya, kayaknya. Ya bukan ya. ya, jajik, <laughs> alhamdulillah. Janda-janda mengeluh kan, seneng kabeh, sepanjang jalan. Eh. Dan sing terharu lagi, tiap tiap jalan itu kodonya dia minuman, makanan, gitu mulai teko dari perapatan Kajil Mas sampai perapatan ke mustajab wakil pangan-panganan, minuman. Terus saking perapatan ke mustajab sampai perliman, masya Allah minuman makanan tak buat lebih-lebih perliman sampai pertengahan semua bolo luar biasa makanannya minuman serba kopi teh luar apa muasa masya Allah alhamdulillah Mudah-mudahan diberitahu Allah Ta'ala. Muka-muka Hormat-hormat. Hormat menang. Pertikan polos sampai gagal nggih ngoten. Kabeh no, aku macam-macam ya. di disediakan minuman, makanan secara gratis nak. Menghormat taruh, pakai taruh. Akhirnya saya berpikir, eh Lek ngono masyarakat bangi liku kabeh aswaja kabeh lek ngono. Kabeh aswaja nih, kabeh para seneng hormat taruh yang disengat lare pawe taruh ale aswaja. Lah ngoten ana mali, ono ain Ada saya fitnah-fitnah. Iya. <laughs> Ya itu kasih awak kasih ah. Wah, kalau pakai Pak itu ditunggali oleh ISIS jadi dewasa apa? Tanggani oleh Wahabi. Tanggani oleh Ahmadiyah. Lah pertang mriko kapolri kok Jakarta. dilarang, hasut tak. Oh sih hasut. Laisat tahun muka jangan dia jauh diadakan. taruh. Ada apa? Tidak ada tendensi politik, tidak apa menyamarakan meramakan tahun baru satu hijriah titik sudah tidak ada ini apa-apa menan ini. jadi kalau dari ISIS ini macam ISIS ISOS baru oh, tidak ada ada tidak ada Nyata saja, terus berjalan dengan lancar kemudian saya atas nama ketua panitia mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan dan Bali Kapolri ya Polres ya, kepolisian yang beliau-beliau menjaga keamanan penuh tiap pertigaan perapatan ada polisi-polisi alhamdulillah tiap perapatan tidak ada polisi semua dikerahkan polisi-polisi se Kabupaten Pasuruan. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak Aldian, terima kasih Pak Agus, boleh beli Pak Agus ini, Masya Allah, gitu. terima kasih. Kemudian saya juga eh, secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Kapolres AKBP ya Muhammad Aldian SIK MK. Terima kasih kepada Bapak Haji Agus Mukhlison, ya, Kompol ya, Habib Nizar, terima kasih Alhamdulillah. Hai Muhammad, Ustadz Haji Munir, Haji Adib, <laughs> Jatuh melihat jatuh mantep ini. Awal terus awal loncat wae difoto ya seneng dhewe balik buta butuh wae wae elek butuh ya ya. Dan <laughs> nali eh, iki kadene kadene tinggi aja loro-loro belo ae. <laughs> Iki wangi. Iya. Nggih. Bali buti, dia boleh buti waktu Masya Allah, pantang nanting, pun jali buti. Enten. Eh? Belum ya. waktu, Masya Allah, terima kasih tahu oh, kita ya lebih dia. Terima kasih hebat, masya Allah. tahu kayak mut-mutan kayak segala macam. Mali butuh ini kuis. Malu. Kasih balas tuh masya Allah. Ini rasa makasih sebagai ketua panitia kami Witaru. tentang makanan setelah selesai masya Allah oh, lober lober pak kok di kantor itu? dan semua mendapat bagian lebih-lebih anak yatim baik bingkisan, ya uang ya per anak 70. Tapi nah, ini Pak. 145 anak yatim dapat semua, semua dapat semua. Dan bingkisan dapat semua. Tapi sing nuntun itu ibu ibune ayu-ayu rek masyaallah ya allah Ayu-ayu ibune. Tapi jawil lah sudah tapi apa hati kok jadi apa ini ini saya berharap mudah-mudahan tahun depan ya, tahun depan nggih, muga-muga tambah rame, tambah tertib, tambah aman dan banyak pesertanya. Allah tidak kurang, insya Allah kita tahun ngaji tidak kurang daripada 5000 peserta. Yang saya kiai yang terdaftar 2300. Lebih Pak Masya Allah. Lebih. Untung kalau biyen saya biyen. di kula no andong alhamdulillah. Nah ngono gak kuat tuh lepak Kali Bapak Kapolres, Bapak AKBP Muhammad Aldian. <laughs> Alhamdulillah ibu tua ya Saya jenis janda-janda ini ini kali. Wah. Lain. <laughs> Lain temenan niki Iki gak tahan-tahan iman serapi serabi malih kula masya ya. Tapi ayo ayo tadi. Nah, niki yang Anda pegang niki ada dua materi. Ada dua materi. Satu doa akhir tahun. Yang atas. Kemudian yang bawah doa awal tahun. Sendukur doa akhir tahun, sing nisor doa awal tahun. Alhamdulillah Al Mukarram Haji Abdul Razak Ye Khazin itu dibaca tuh, Ini dibaca. Ini bong, ini bocah ini ya. Ah, Terima kasih. terus no. Terus no ganjaran sampai ya. Kalau cane ini pun semak. Iki saya marhum ke sarwan dan Allahumma ma amiltu fi hadis sanati mimma nahaitani anhu walam tarbahu fanasituhu falam tamsahu wa halim ta'alayya bi abdi uqubati bi abdi qudratika alayya bi qad bi abdi qudratika ala uqubati pada autani ila taubah minhu ba'da jiraati ala maksiat terus disemak semak Mungkin ana griya sama bojo bojo sampean. ni sing amin dak sama semuni. Allahumma fa inni astaghfiruka minhu fasili wa ma amiltu biha min amalin tarbahu watani alaihi sawaba fa as'aluka Allah ya karim Ya zal jalal ikram antak bala minni wala taktok rojai mingkaya karim. Bisa mawon pun. Monggo, kadang-kadang kalau Bismillah, monggo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma amil tumi hadis sanati mimma nahaitani anhu walam tardahu. Manasituhu walam tangsahu. Wa halim ta'aliyya bi akti qudratika ala ukubati wa da'autani ila taubah minhu ba'da ba'da jiraati ala maksiati. Allahumma fa inni astaghfiruka minhu faghfirli. Wa ma fi fiha min amalin tardahu tani ali sawaba. Fas'alukallahu ya karib ya zal ikram an taqbala minni wa taqtaraja imin ya karim komentari ulama-ulama, pola syaitan ta'abna minhu. Aduh, ya apa aku soro, rugi berat aku itu. Aku budo aji adem setahun dan di jurusan tak bengi gitu. Setahun dikutuk aja aja. setan. Setahun penuh dikutuk terus. Ambil kasih judi dikutuk terus. Dan terus sejena ini. Mau cari kira rugi ya ini. Ta'abna minhu mula sanatihi. Aku gula setahun tunas nasati rugi. Wasadau fi saat yang malam itu. Karena kayaknya aku gudo. Walla yaksusro ala wajah hijau lemak. Ya orang rambut ini. Tidak sekini. Aku rugi, aku rugi. Setan pak. Setan. Ini doa akhir tahun. Iki. Iki. Ya, ini kau. Antak ini, wala takto roja ini kal karim. Begitu agi tarun. Apa tahu niki? Nasma. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma antal abadiyil qadimul awwalu wala ghadrikal azimi wa mu muawwalu. Wahada amun jadidun. Tahun baru. Fat adbala menghadap. 1438 Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1438 amun jadidun. Fat adbala. Nas'alukal ismata fihi. Minas syaitani. Wa awliyaihi. Wa junudihi. Wal auna ala hadina salam su Wal istighala min qabil nisa zulfa. Ya lakram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Iki dungane awal taun dibaca. Eh perlu ning riwayat baca mbek bojone. Selamat insyaallah. Bagaimana komentarnya ulama? Kala syaiton. Setan iki ayusna. Wis putus asa, putus asa aku. Percuma. Aku gudo Ustaz Rozak percuma. Karena kayak ini. Sebab saat itu. buat macam ini, Hei eh, malaikat Joko Rozak itu. Joko sampai besok. Akhir tahun. Ngoten. Joko sampean. Ayisna minhu. Wis putus sasa. Gak iso gudo kajet. Gak iso gudo. Gak iso ndak edi. Eh, gak iso gudo Gak iso aku. Nggih. Sebab Allah Ta'ala. Hei eh, malaikat loro. Jokon kadiriku. Oh ini miku jokon. Jangan ke sana. Setahun jokon. Alhamdulillah. Ini barokahnya doa awal tahun. Dibuka. Dibuka. Nah, mau monggo kelampan kelakuan lakukan Lah iso lalu lho. nono lho iki dikaya diktate gak nglakon percuma. Ini fotokopi 300 iki tenan habis iki. <coughs> Pertama kali satu mungkin niki sing awal tahun gitu mungkin awal cok apa Tapi di Bali balik malam Asyuro Giling-giling malam Asyuro Kali tasuknya tang Senin tanggal 9. Muharram. umumnya tanggal 10 Oktober. Asyuranya jeleng-jeleng, jeleng-jeleng. Asyurana tanggal 10 Muharram. Hari Selasa. Selasa niki ming mali. Nggih, lau Selasa Selasa mali. Tanggal 10 Muharram. Jadi tasua niku dino Senin poso. Nawaitu semahotin an sunnati wa tasua. Niati. Asuro, waduh, ojo sampe gak poso eman eman. Dosa setahun hapus. Saya lari gede gajaran itu Nawaitu Sawahotin an sunnat ya ma'asyuro. Tanggal 10 Muharram. Tahun ini hari Selasa besok. Menjok tepung nggih Rebu, Kemis, Jum'ah, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Hari Asyura. Ini. Satu salat dua rakaat malam Asyura Ini. Bacaan di malam Asyura dulu kan Bacaan-bacaan di malam Asyura, malam Selasa. Sembayang Tasbel itu. rozak sama makmum iso imami. Ini. iki, Husni, atau Matoke jeneng Gusti ngimami tasbih. Ya tau rek di sana Lah kula tiap Jumat pon teng hari pasan niku kali kiai-kiai agung akeh sepuh Dua itu berat. Membaca tiga ratus enam puluh kali. Wah, berarti. <laughs> berarti juga. Aja lalu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Akhirih. Dari orang itu tamandur. Umat dicecet, pencecel gak apa-apa. Tolong atau tidak gak gak gak geli kue lho niku. At kursi dari ini. Kalau para bapak sedherek berhasil mal masuro niku, eh jelas orang mal masuro Moco 300 kali at Berarti tiap hari Anda sudah baca satu kali. Apa sebab? Sebab 360 kali niku tak tahun, setahun, setahun. Setahun 360 kali. Setahun 360. Mereka ini ping tidak tolong tidak Berarti Anda sudah at ping satu. Tapi dino, alhamdulillah kalau mendina lu kurang. Esok ping solat, sore ping 11. Ngoten lek kurang. Yang kang ini niki sampe waca. Malam Asyura. Ad kursi yang sampai lupa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Ketiga membaca Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Fadl taala rupa iman. Rahmat Allah rupa Islam. Tadi nah, kita baca Kul bi fadlillahi fadl taala iman. Rahmat Allah taala Islam. Bagus khairum mimma yajma'un. Timbang dunia. Berapa kali? 48 kali. Apa rahasianya? Sebab sehari semalam 24 jam. Dua hari tasu asura petang puluh walu. Kul bifadalillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang keempat, baca doa. Niki. Nggak doa apa niku? Allahumma inna hadhi lailatun jadidatun. Tahun baru malih niki. Wa syahrun jadidun. Wa sanatun jadidatun. Fa'tinillahumma khairaha wa khaira ma fiha. Wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdasatiha wa syarran nafsi wal hawa wa syaitanir rajim 12 kali sebab tahun 12 bulan iki tunda sing almarhum ki sarwani abdan ya insyaallah ijazah teh gurune ku kamek kamrika ya iki dibaca malam asyura alias malam seloso. Malam seloso. Kemudian yang berapa? dibaca pada hari Asyura. Anda poso memiliki, Poso miliki. mau niki nisor senisor dalam keadaan puasa. Satu sunat puasa di hari Asyura, hari Selasa. Menalu, monggo Sal sangat kula. dia ya, syukur-syukur tasu awisan. Seneni. kurang biaya, kurang biaya. Wong dino rek mesti gak gelem rek. Kurang biaya. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Udah dia. Ya. Alhamdulillah. Hadir kan ya. Pinter kan para sahabat Sunat puasa di hari Membaik Memperbanyak sodako. Lek berali atim-atim, ada lima aku bukno. Kena duit uang, Oh, Masya Allah. Sampai yang dikasih aja nanti, Ya. Ya tahu dengar kena. tulis ini kena selewan. Aduh, jadi totok. Bener, toto, aja. Aduh, enak. Entek udah jarani. Jadi, rambutnya, kiri selu. Sakit rambutnya kajar sampean. Harus mulai wakakak. Ya, laki, Alhamdulillah berbuat banyak mercosotako. Tiga, berbuat baik pada keluarga. Yang biasa kanca di niku di dibelanjani itu. Satu saya ukur dek belanja aku satu saya ukur. Ini ndak. dek iki perumah Dari Pak Andur, aku dengan nambahi baju atas saya ukur. Ya apa ya apa ya apa ya kira-kira gitu. Semete ya ngono semete. Berhubung ditambahi blonjone, bengi nanti ya, Mas njalukan. Iya iya iya iya alhamdulillah. Imbang ah, cek lanang loman, cek loman. Ngono ah. Ditambahi blonjo atas, malah sambat katokan ngawur ah. Si Siletane katoke. Ngawur lagi, ah, berbuat baik pada keluarga. Apa? <laughs> Yang kedua, membaca doa. Menghadap kiblat dan khusyuk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. 70 kali. Masya Allah. Sing jelas, sing jelas. Memperpanjang umur. Ini. Yang jelas memperpanjang umur. Memperpanjang umur. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Aja ilangno tolong. Mosok tiap tahun dikai ibarat dikai hilang ilang yo no Ora di timbang ojo lho dosa sampean. Pesen kula niki hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika yang terakhir Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah bil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja'a minallah ilaihi niki pasrah penuh sama Allah taala niki mumpung awal tahun pasrah penuh sama Allah taala wis apa jadi pangeran wis rezeki selamat tapi kapan tarian niki la malja'a enggak ono Gon bali. Nah, anak gon ngungsi. Inna ilai ilai. Kecuali ta'ala. Tidak pelindung dari siksa. Oh ta'ala kecuali oh ta'ala. La malja wal manja. Subhanallah. Ada tasyad'i iwal witri. Wal watri boleh. Wadala kalimat hitamati kulliha. As'aluka salamata kullaha. Birahmatika ya Rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu taala ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam tujuh kali. Saakai satu Jumat tujuh hari. Ahad Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu. Moga coba bareng-bareng. Gitu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun dukur. Tahun dukur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika jafrohu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi fabidzalika faljafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi fabidzalika faljafrahu wa khairum mimma yajma'un. Doa Allahumma moga bareng-bareng. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wasyahrun jadidun wasanatun jadidatun fa'tinillahumma khairaha wa khairu ma fiha wasrif anni khairaha syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wasyaitonir rajim malih di Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wasyahrun jadidun wasanatun jadidatun fa'tinillahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarra syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wasyairati kan kas Allahumma inna hadhihi lailatun jadidatun wa syahrun jadidun wa sanatun jadidatun fa'tinillahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarra nafsi wal hawa wa terus ini sore hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. La malja'a wa la manja'a minallah illa ilaih Subhanallah. Adada syam'i wal witri. Wa adada amita ibtanat kulliha. As'aluka salamat kullah. Irahman ahmar hawla quwata illa billahil aliyil adib. Wa wa hasbi wa ni'mal wakil. Nikmal maula wa nikmal nasir. Sallallahu ta'ala alaihi mihayyahi. Sayyidina Muhammad wa ala alamin. Selesai muga para bapak, para sedherek kabeh gelem nglakoni Lakon insyaallah lu. Lakon lho. ini. Tahun ini, pisan Pak. Oh pisan. Kemudian ulangi lagi. Masalah pawe Pak, alhamdulillah. Masalah pawe. Kalau ulangi malih. Pawe tahun ini diikuti oleh kurang lebih 2.800 peserta. Itu yang tercatat. Yang tercatat. 2.800 peserta. Terdiri dari 45 grup tergu. Dan anak yatim yang kami santuni 145 anak yatim. Per anak 70. Dan bingkisan Pak. Alhamdulillah. Ye. Sepanjang jalan. <laughs> Wah, tuat-tuat. Masya Allah. Dilulukan. Oleh masyarakat Dangil. Kalau pikir-pikir, eh, lek ngono bangil iku watas saja lek ngono. Jelas aswaga, jelas wajah, kabeh niku seneng kabeh. Dene no si Asia niku wis ya krana gobloke, bodoh. Utawa elo-elo antara ah, bulus kadang-kadang. Dari masyarakat seratus 100% aswaga, Allah, Sampai saja. Dene si Asia ngene wis Ya kalau kali-kali tanah itu ya ya Iya, percuma. Pokok bangun kertas aswaja. Buktinya tadi itu. Mal ma'ruf. Lu sakit benci orang si benci. Lapor. Nang kapal kok. Kalau tahun lagi Mait aru bagel supaya dilarang. Ngoten nih. Bapak gua yang larang. Enggak apa-apa nih. kok enggak ada tenden politik tidak ada apa-apa. Wong sih sian goroh Goroh tok tok wis goroh Mereka Benar almarhum Ilham. Dalam bukunya, si agama kedustaan. Si adalah agama kedustaan. Borotok. Masya Allah. Jadi ini Pai Tarub itu nggak oleh ISIS. ISIS jadi ini. Lanjut nah, lu. Pai Tarub itu oleh ISIS. Bapakmu na ISIS saya. Susah Masya Allah. Oh, ya oh, pengertian dia. Bapakmu ISIS ini. Tunggangi oleh Wahabi, Amat dia oleh al sesat. Ya. murni ahlus sunnah wal jamaah. Wong ketua iku lho. Murni ahlus sunnah wal jamaah. Titik wis. Tidak ada apa-apa. Dan saya terima kasih pada Bapak Kapolres Pasuruan AKBP Muhammad Aldian SIK MM. Makasih Bapak Agus, Mukhlisan, wahai dari kampung Mukhlisan ini, Masya Allah. Terus dalmi kami. Hati-hati. Gimana ini? Ini Ali Budi, tepat. Eh, weh, Allah iki waktu kayak jenenge mut-mutan ini perang opak. Makasih Budi, kocak-kocak. Ajaran, ajaran sampean. Eh, ana ayu pandur, ngonti pandur, ayu-ayu. Yo ngawur ae. Wis gak ngusul wong. Ya iku lho e. Ada ayu, ana ayu jan. Wis gak ngono mesti. Wis rapi-rapian iki ayu. Dan Munir, Haji Munir, bagi sekretaris panitia. Nggih, Abdul Muhammad bin Abdullah bin Alwi, As-Sakab, Nizar, bin Ali bin Syau Bakar. Nggih, Asli begini pun. Niku pengapain pun kalau karis kafe. Dan kami terima kasih kepada Mas Kandangil yang sudi menyediakan makanan, minuman, masya Allah. kita sampai akhir niki serbat ya Allah. Serap, serap, serap, serap, serap. Kopi teh, apem masya Allah. Karena sing ngekai itu wayu masya Allah. apa Apemnya e, kayak mimpi loh. Nah, itu masya Allah. Itu bujuk-bujuk pangan niki. bisa sama pun pun. Mudah-mudahan tahun depan nggih. Kalau sekarang tak pesertanya ribu tahun ngarep insya Allah lima ribu, amin muga-muga. Tapi kula bu itu itu enggak umur kula kok kate mati hari ini. Si penting mati husnul khotimah Islam ala alusunah wal jamaah. Iya, iya, iya. Eh, iya. Tunggu kurang 9 menit monggo katanya dialog monggo silakan monggo monggo kanca-kanca ini kena asal iki monggo monggo kanca-kanca ojo kae dua lakon eh, lakon ana niki teman ana emando eh, lakon ana poso bunga niki monggo dilakoni nyantu nak yatim Asdek, at kursi, ping telung atau sudah dilakoni kabeh. Eh, derajatnya dako baik pada keluarga oh monggo Jemalia ya. silakan monggo monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wau sampun nerangaken menawi namanya kota Aswaja. Ya. Terus menawi wonten itu aswajan iku goblok. Goblok. Terus sing kula maksud ngeten termasuk di masyarakat kita wonten dusun kula menika kata sing wonten semerap napa niku Wahabi Ustaz. Dan ternyata pula kok Rosidin niku ya napa Ustaz. Menapa itu jelasaken karena kata sing nyetel radio tentang kula menika untuk menerangkan nopo niku Wahabi terhadap Khulafa Rasidin. Ya ngopo matur sembanun. Terima kasih. Jauh-jauh kan Nabi sudah bersabda, sataf tariku umati ala salasin wajah ini Nabi kotan. Besok akhir zaman amat umatku pecah dari pitung bulu telu. Pulau finar kapan rokok wis biasa. Ya, Jam siji. Ini Nabi, ma ana alai wa Besok akhir zaman umatku pecah jadi petung puluh telu. Kapan rokok? Jadi satu. Singkat Nabi, iku ma ana alaya sapi. Yaiku wong-wong sing mengikuti iku semaku kanjeng Nabi. Pas Nabi sahabatku. Alias ahlu sunnah wal jamaah. Kudu mengerti Pak Kemenang. Untung sama untung sama yang. Kalau cuma untuk sampai muka-muka matu khusnul khotimah nggih. Iman Islam ya Allah ala ahli sunnah jamaah. Lama beda. Wong melok Syiah karena gak goblok, gak ngerti. Kadang-kadang ya karena bulus. Kadang-kadang karena konco. Gak ngaji, Pak. Ya Allah. Terus nyoto-nyoto kayak ngono niku lho, iki iki iki mawon. Ya Terus nyoto-nyoto sesat jadi iku iki mawon. Masya Allah. Wong wong si amati. Dari dikobos tukaran, kelergai. Tidak tahu ini untuk Tidak Terlalu musim mana? Dia pun dituju, si amati mesti tukaran, kelergai. Yang jari si A, ini lain. Kali kor cowok ya. Ini yang kenapa bagus, Masya Allah. Semua kena kabeh aja mati. Semua kena mati. Muga-muga sedaya kanca kula sing hadir iki muga-muga mati husnul khatimah ya Allah. Iman Islam ala al-sunnah wal jamaah. Langsung ini mati iki kok. Engok. Engok, engok. Semua di situ. Itu Ah, tapi kalau kalau kalau dikandani? Wah, wah, masya Allah. Ya orang apa gitu? Karena kesiaan ini. Si air sesat dan menyesatkan. Wis takon ngono ya. Iya. Salah nggih. Pun iki mampun. Kemuka. Manfaat iki nggih. Ben nglakon nggih. Ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi asyani wat taraji ya Rasulullah salamun alaikum ya Rabbi asyani wa taraji atfata يا جيرة العلا يا أهل الجود والكرم أهل بيت التفاذور هم أمان الآذفة ذكر أهل بيت المصطفى ثورهم أمان الآذفة ذكر شنبه في الأنجم الزور مثل ما قد جاء في السنة والسبيل للنجاة إذا خفت من طوفان لكل أذى والسبيل للنجاة إذا خفت من طوفان لكل أذى فانجو فيها لا تكونك واستسم بالله ربي فانفعنا القسيم وادنا الحسنى بحكمتهم رب فوفنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحكمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والترج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السان والترج أثبت يا جيرة العالمين يا أهل الجود وال اللهم صل وسلم وبارك عليه wonten enten sing kesingsal Orang dan terima kasih. Ini Bapak Basir bin Ahmad aja aja Hamid. Terima kasih. Mulai budal bengok-bengok. Tidak <laughs> akan. Teman cek sarannya. Basir, terima kasih Basir. Ibu dia ya, dan kantor ngono Makasih Basir. Bengok-bengok. Teman cek sarannya. Itu. Terima kasih. Macam-macam itu. Buka-buka. Hasil waktu segini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا وجعل أولادنا تلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعل وشمنا الضير ربنا هب لنا من أزواجنا تقنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار من رب العالمين وصلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته